Berkata dua imam yang kedua-duanya dari Rai. Sehingga dinisbatkan dengan Ar-Razi yaitu Abu Zur'ah disebutkan Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah bahwa khairu hadhihi al-ummah Abu Bakr As-Siddiq thumma Umar thumma Uthman thumma Ali bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Dan dibahas oleh Syekh Rabi' dalam syarahnya, walhamdulillah sudah kita baca semuanya sampai pada ucapan beliau. Ayatun kathirah fi fadaili ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa oh, sekian banyak ayat dalam Al-Qur'an dan setiap sekian banyak hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in dan memuji mereka, menyanjung mereka. Hanya saja bahwa para sahabat berbeda-beda keutamaannya. Ala maratib memiliki tertib susunan susunan keutamaan. Fa ahlu martabatil ula maka martabat yang pertama dan paling tinggi adalah hum ahlu badrin pengikut perang Badr. Kemudian yang berikutnya ahlul Hudaybiyah yang ikut dalam Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah dan berbayat dalam Bayatul Ridwan. Yang ketiga, muslimatul fathi. Yang masuk Islam di masa fathu. Thumma ikhtalafu. Kemudian bersilih para ulama setelah itu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sudah kita bahas bahwa Ahlu Badr memiliki keutamaan karena Rasulullah SAW menyatakan wa mayudrika ya Umar. La'allallah ittala'a ala ahli Badr wa qala if'alu ma syi'tum wa qad Hadis rahul Bukhari. Bahwa Nabi menyatakan engkau tidak tahu wahai Umar. Bahwa Allah melihat pengikut perang Badar kemudian Allah katakan silahkan beramalah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Walaupun maknanya bukan mereka bebas dari syariat, tidak. Tetapi maknanya bahwa kalian sudah dijamin dengan ampunan. Dan ini keutamaan ahlu badrin. Demikian pula ahlul Hudaybiyah. Pengikut Hudaybiyah yang berbayat di bawah pohon, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an keutamaan mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajara. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang telah berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Disebutkan dengan takkid penegasan. Laqad radhiya. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Allah telah ridha kepada mereka yang berbayat kepadamu di bawah pohon. Demikian pula dalam hadis yang menyatakan la yadkhulun nar ahadun baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Ini keutamaan para sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Baru setelah itu adalah kaum sahabat, kaum muslimin yang masuk Islam setelah fathu, setelah Hudaybiyah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan al-husna. Para ulama menyusun keutamaan-keutamaan Sampai ada yang menyebutkan sepuluh tingkatan. Tingkatan pertama sahabat fulan, fulan, fulan. Tingkat kedua sahabat fulan, fulan. Sampai yang ke sepuluh. Ala kulli yang jelas, seluruh para sahabat, walaupun berbeda-beda keutamaannya, Allah jamin dengan jannah dengan ayat dalam surat Al-Hadid ayat sepuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal." Tidak sama di antara kalian antara orang yang berinfak dan berjihad sebelum fathu, sebelum Hudaybiyah dengan orang-orang yang beriman, berinfak dan berjihad setelah fathu. Kata Allah tidak sama. Memang tidak sama. Tetapi Allah katakan wa kullan wa'adallahu husna. Tetapi masing-masingnya kami janjikan jannah. Al-husna adalah jannah. Maka ikhwani fiddina azakumullah, jangan kita kemudian merendahkan, mencerca para sahabat yang masuk Islam setelah fathu. Dengan bahasa-bahasa mereka akan masuk Islam setelah menang. Terpaksa masuk Islam. Karena sudah tidak bisa lagi mereka berbuat apa-apa. Mereka telah kalah ila akhir. Ini barakallahu fikum hati-hati. Karena sesungguhnya Allah telah menjamin seluruh para sahabat Apakah yang masuk Islam sebelum fathu ataupun yang masuk Islam setelah fathu? Allah katakan wa kullan wa'adallahul husna. Masing-masingnya kami jamin dengan al-husna. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian cerca para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Karena salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas nggak akan bisa menandingi mereka, bahkan setengahnya mereka. Ini hadis sahih akhrajahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima dalam kedua kitab sahih mereka. La tasubbu ashabi. Jangan cerca sahabat-sahabatku. Dan sudah kita bacakan definisinya. Siapa yang dimaksud sahabat? Yaitu kata Ibnu Katsir rahimahullah, man laqiya Rasulullah SAW wa amana bihi wa mata ala dzalik. Siapa yang bertemu Rasulullah SAW beriman kepadanya dan mati di atas iman. Itu sahabat. Yang beriman tapi tidak melihat Rasulullah bukan sahabat. Yang melihat Rasulullah SAW tapi tidak beriman bukan sahabat atau yang melihat dan beriman tetapi ternyata keluar lagi dari Islam, maka mereka bukan sahabat. Sehingga para sahabat tidak ada yang murtad karena yang murtad itu bukan sahabat. Ikhwani a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan-keutamaan para sahabat dan Nabi menyatakan la tasubbu ashabi. Jangan cerca sahabat-sahabatku. Lau tabadzala bibadlin atau ma badzalat wa tunfiq jibalan walaupun dia menginfakkan apapun walaupun dia mensodakohkan segunung Uhud emas walaupun dia begini begini begini sesoleh-solehnya belum bisa menandingi para sahabat wahum ahlun laha wallah dan mereka para sahabat sungguh orang yang pantas mendapatkan keutamaan ini. Karena Rasulullah SAW berdakwah didukung oleh mereka. Mereka menjadi tentaranya, mereka menjadi pasukannya, mereka menjadi pembela-pembelanya. Maka ini keutamaan tidak bisa ditandingi oleh siapapun setelah para sahabat. Liannahum aslamu wa ra'au Rasulullah wa nasaruhu wa jahadu fi hayatihi karena mereka bertemu Rasulullah, beriman kepadanya, membelanya, berjihad di dalam kehidupannya dan sampai setelah matinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka berjihad ketika Rasul masih hidup sampai ketika Rasulullah wafat. Artinya kalau mereka cuma berpura-pura di hadapan Rasulullah, setelah Rasulullah SAW wafat, mereka tidak lagi semangat untuk berjihad yang tadinya berzakat atau mengeluarkan zakat, setelah Rasulullah wafat, nggak lagi semangat untuk berzakat. Kalau memang tidak ikhlas dan kalau memang berpura-pura. Seperti kaum Banu Hanifah yang murtadin. Mengapa mereka murtadin? Mereka berkata, kami berinfak karena kami ingin mendapatkan dari Rasulullah SAW doa. Salawat beliau. Sekarang nggak ada Nabi. Ngapain kami berinfak? Mereka berkata kami nggak akan mengeluarkan zakat lagi. Kami tidak akan lagi menegakkan zakat. Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah mengancam mereka. Hendaklah kalian keluarkan zakat kalian. Kalau tidak, kami akan perangi kalian. Karena kalian meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Jawab mereka, bukankah Allah berfirman, Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil dari mereka zakat untuk mensucikan mereka. Wa salli alaihim dan doakan mereka karena doamu, salawatmu wahai Rasul menentramkan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa yang menentramkan kami adalah salawat Rasul. Sekarang sudah nggak ada Rasul. Ngapain? Saya mau zakat. Apa hukumnya? Seorang yang mengaku muslim tapi tidak mau zakat. Pondasinya diruntuhkan oleh mereka sendiri. Maka bangunan Islamnya runtuh. Maka Abu Bakar Siddiq menyatakan, sungguh aku akan perangi mereka yang membedakan antara sholat dengan zakat. Allah selalu iringkan sholat dengan zakat dalam Al-Quran. Setelah aqamu sholat, atau zakat. Tuqimuna sholat, wa tu'tu zakat. Selalu setelah sholat zakat, sholat zakat. Maka kami tidak akan membedakan antara sholat dan zakat. Dan siapa yang membedakan antara sholat dengan zakat kami akan perangi mereka. Ini ikhwan ibn keadaan para murtadin dan para sahabat terbukti bahwa mereka mukminuna haqqan. Mukminin yang hakiki. Ketika ada Rasulullah SAW, sepeninggal Rasulullah SAW, mereka tetap berinfak dan berjihad. Tetap mereka dalam iman. Tetap mereka dalam tauhid wa sunnah. Maka hum telah membuktikan keimanan mereka yang sungguh-sungguh dalam hati mereka. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Dan kemudian keikhlasan mereka dan kejujuran mereka dalam beriman dan dalam menegakkan dakwah hadallahu bihim umaman. Dengan itu Allah berikan hidayah kepada sekian banyak manusia dengan sebab para sahabat. Mereka berdakwah ke Romawi, ke Persia, ke Yaman, ke Afrika, sampai mencapai Sind. Sind itu sebelahnya Cina. Bahkan sampai ke Sin. Seperti saat di Abi Waqqas dikubur di sana. Radiyallahu ta'ala anhu. Maka ini jasa atau satu amalan besar yang dilakukan oleh para sahabat yang menunjukkan keutamaan mereka yang tidak bisa ditandingi. Radhiyallahu taala anhum. Satu orang saja masuk Islam dengan sebabmu kamu mendapatkan keutamaan seperti mendapatkan unta merah. Kata Nabi sallallahu wasallam wa wala an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau saja ada seseorang mendapatkan hidayah karena sebabmu, maka sungguh itu lebih baik daripada unta merah. Tapi berapa orang yang mendapatkan hidayah karena sebab para sahabat? Ridwanullah alaihim ajma'in. Kaifa wa qad hadallahu ala aidihim syu'uban. Bagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada bangsa-bangsa, bukan satu orang, dua orang. Negeri-negeri masyarakat besar dari sekian banyak negara, sekian banyak bangsa masuk Islam karena perjuangan para sahabat. Nataradda anhum jami'an. Maka hendaklah kita berupaya untuk menghormati mereka dan mendoakan mereka dengan keriruan. Wa ma syajara bainahum min khilafin fi siffin Wa fil jamali hadzala nudhi'uhu. Adapun apa yang terjadi tengah mereka dari pertikaian dan perselisihan, apakah pada perang Siffin atau pada perang Jamal atau yang lainnya, maka kita jangan membesarkan dan membicarakannya ke sana kemari. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an untuk tidak membicarakan sesuatu kejelekan seorang mukmin Jangan menggibahi orang mukmin. Mereka masing-masing beristihad. Dua belah pihak beristihad. Dalam hal ini, ada ucapan yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan disebutkan dalam footnote kitab kita. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahwa ahlus sunnah yumsikuna amma syajara baina sahabah Ahlu sunnah menahan diri, tidak membicarakan apa yang terjadi di antara para sahabat dari perselisihan-perselisihan. Yaqulun, mereka berkata, inna hadhihi al-athar al-marwiyah fi masawihim minha ma huwa kadibun wa minha ma qad zida fihi wa nuqsa وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون Lihat ucapan ahlu sunnah. Mereka ahlu sunnah tidak membicarakan perselisihan para sahabat dan mereka berkata, riwayat-riwayat, asar-asar tentang kejadian fitnah dan perselisihan mereka itu ada berapa jenis. Ada yang dusta, riwayatnya tidak bisa dipercaya. Yang berkata, katanya e, Amr bin As membuka bajunya dan semua pakaiannya telanjang agar Ali bin Abi Thalib memalingkan wajahnya karena beliau karramallahu wajha ila akhir. Ada kadibun. Ini dusta. Ada yang dusta kisahnya. Ada yang ditambah dan dikurangi. Kejadiannya benar, tetapi ditambah dan dikurangi. Ada yang dirubah dan diganti. Tapi ada pula yang sahih. Riwayat yang sahih memberitakan bahwa memang terjadi perselisihan dalam sifin dan dalam perang Jamal. Taib itu pun mereka padanya ma'dur. Jadi dipilah-pilah dulu. Yang ini daif jangan dipercaya. Yang ini sudah dirubah, ditambah dan dikurangi, jangan dipercaya. Yang ini benar, tetapi para sahabat mendapatkan uzur. Mengapa? Masing-masing memiliki hujah dan dalil dan itu istihad mereka. Yang dari pihak sini membawa ayat Allah Subhanahu wa taala pihak Muawiyah dan yang bersamanya. Man qutila madluman faqad ja'ala sultana. Kalau ada seseorang yang terbunuh dengan zalim, maka kerabatnya, keluarganya boleh menuntut kesas. Menuntut kesas. Dan ini yang dilakukan oleh beliau. Karena Uthman bin Affan terbunuh oleh Khawarij. Maka harus diselesaikan khawarij ini. Kata mereka. Pihak yang kedua juga membawa dalil-dalil bahwa sekarang sudah dibaiat seorang khalifah. Yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka engkau dan yang bersamamu bayat kepada khalifah. Baru kemudian kita bicarakan apa yang akan kita bicarakan. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Ikhwani fiddin a'azakumullah radiyallahu ta'ala anhumah wa anhum ajma'in. Semoga Allah meridai keduanya dan semoga Allah meridai seluruh yang bersamanya dengan setinggi-tinggi keridhaan. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala imma mujtahidun musibun wa imma mujtahidun mukhti'un. Kata para ulama ahli sunnah ada dua kemungkinan saja. Imma dia adalah orang yang beristihad dan benar atau beristihad dan salah. Yang beristihad dan benar mendapatkan dua pahala. Yang beristihad dan salah mendapatkan satu pahala. Berarti kedua-duanya mendapatkan pahala. Dan itu dari hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan, Ida jtahadal hakim fa'asab falahu ajran. Wa ida jtahadal hakim fa'akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim memutuskan dengan istihadnya, kemudian benar, dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia beristihad, bersungguh-sungguh mencari kebenaran, tetapi keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat yang berbeda pendapat tadi yang berselisih. Yang benar mendapatkan dua pahala. Yang salah mendapatkan satu pahala. Kedua-dua pihak mereka mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istihadnya. Karena kesungguh-sungguhannya. Wahum ma'adhalika. لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم. Bersama dengan itu, para ulama ahli sunnah tidak menganggap para sahabat itu maksum. Kita ahli sunnah tidak menganggap bahwa para sahabat itu bersih dari kesalahan. Tidak. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Adapun para sahabat manusia bisa salah, bisa alpa, bisa keliru. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalaupun kita katakan salah, salah satu pihak atau salah satu dari mereka ada yang jatuh dalam dosa sekalipun. Maka kita harus ingat bahwa kesalahan mereka adalah sangat kecil dan sedikit dibandingkan dengan pahala mereka yang sangat banyak. Saya bertanya sekarang, apa hukumnya menceritakan kesalahan kaum mukminin? Haram. Tidak boleh menjelek-jelekan kaum mukminin karena mereka tergelincir dalam satu kesalahan. Yang wajib adalah menasehati mereka, mengingatkan mereka, menegur mereka dengan baik. Apalagi para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in yang sudah dijamin dengan ampunan. Apa jaminannya? Jaminannya hadis tadi. Kalau ahlu badr sudah dikatakan if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Kalau ahlu badr sudah dikatakan oleh Allah dalam hadis kursi yang diucapkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah mengatakan silakan kalian berbuat apapun Allah sudah jamin kalian dengan ampunan. Karena Allah tahu keimanan mereka, maka Allah jamin dengan ampunan. Kalau mereka pengikut Bayatul Ridwan, maka sudah ada ayatnya. Laqad radiyallah. Allah sudah ridho pada mereka. Dan Allah tahu kalau mereka manusia, kadang keliru, kadang salah, kadang tergelincir. Tapi Allah tahu keimanan mereka. Maka Allah menyatakan, Laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah ridho pada mereka. Dan sudah dijamin pula dalam hadis yang sahih bahwa mereka la yadkhulun nar ahadun, enggak akan masuk neraka seorang pun. Baik, sudah dijamin semuanya. Kalau bukan ahlu badr, bukan pula ahlu bai'atul ridwan, bagaimana? Allah sudah katakan secara umum dalam akhir surat Al-Fatah. Akhir surat Al-Fatah Allah katakan dengan jaminan ampunan. Setelah Allah katakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Siapa yang sedang dipuji dalam ayat ini? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu dan yang bersamanya tidak peduli apakah ikut Bayatul Ridwan ataupun tidak, apakah ikut Badar ataupun tidak sempat. Mungkin mereka ada yang berkata, tapi kan Muawiyah baru masuk Islam di akhir-akhir, nggak ikut Bayatul Ridwan, nggak ikut ini, nggak ikut itu. Kita katakan, bukankah Allah menyatakan waladina mau dan yang bersamanya, bersamanya dalam iman, bersamanya di dalam tempat yang sama, bertemu dan beriman.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 Mau apa lagi? Mau ngungkit-ngungkit kesalahan mereka? Siapa di antara kalian, di antara kita yang dijamin dengan ampunan? Tidak ada seorang pun. Bahkan kaum Syiah atau mutasyayyi'in yang terpengaruh dengan Syiah yang sok mengkritik para sahabat, mengatakan bulan begini, bulan begitu, kita tanyakan kepada mereka, apakah kalian dijamin dengan ampunan? Kalian punya dosa, mereka juga punya. Lebih banyak mana dosa kalian dengan dosa para sahabat? Atau kekeliruan? Karena belum tentu kekeliruan itu dosa. Kekeliruan kalian, kesalahan kalian dengan kesalahan para sahabat. Ayuhuma aksar, ayuhuma a'wam. Jelas kalian lebih banyak dosanya, lebih banyak kesalahannya, lebih besar. Itu pun kalian tidak mendapatkan jaminan, sedangkan para sahabat mendapatkan jaminan. If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Atau la yadkhulun nar ahadun bay'at tahta syajarah. Atau ayat ini. Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran azima. Atau ayat lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Laqad taballahu ala nabi Allah telah memberikan taubatnya, ampunannya kepada Nabi. Wal muhajirin, wal ansar, alladzina taba'uhum fi sa'atil usrah. Yaitu ya kata Allah yang mengikuti Rasulullah dalam keadaan-keadaan sulit. Dikatakan dijamin dengan taubah. Diterima taubatnya. Wa'ala thalathatil ladhina khulifu. Dan kepada tiga orang yang tidak ikut jihad, tidak ikut perang waktu itu. Ka'ab bin Malik dan dua sahabat lainnya. Allah katakan dan tiga orang pun diampuni mereka, diterima taubatnya. Masya Allah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah fathu masih banyak jihad. Setelah fathu masih banyak perjuangan-perjuangan. Amalan-amalan besar dari para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Qala. Lianahum kulluhum mujtahidun. Karena para sahabat itu kalaupun dikatakan salah, mereka para mujtahid yang beristihad dengan ilmu yang mereka punya. Dengan ayat, dengan dalil. Kalau benar dapat dua pahala, kalau salah mendapatkan satu pahala. Walam yuqatilu min ajli hawa. Mereka tidak berperang karena hawa nafsu. Mereka tidak berperang karena merebut atau berebut kekuasaan. Jangan dibayangkan bahwa mereka itu seperti tokoh-tokoh politik hari ini. Jangan dianggap bahwa mereka seperti politikus. Tidak sama sekali. Sangat jauh berbeda. Ikhwani fiddin, azakumullah. Innama kullun minhum mujtahid. Yara nafsahu annahu alal haq. Masing-masing membawa hujjah. Masing-masing membawa dalil dan mereka merasa yakin dalil ini menunjukkan kalau saya di atas kebenaran. Dan jangan berkata, nggak mungkin orang saling membunuh kok dua-duanya masuk surga. Kata siapa nggak mungkin? Kata siapa? Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa, tersenyum karena ada dua orang yang saling bunuh dan dua-duanya masuk surga. Ima yang pertama membunuh yang kedua dalam keadaan mukmin maka yang terbunuh masuk surga kemudian yang kedua yang membunuhnya taubat kemudian diterima pula masuk surga pula. Itu dalam beberapa riwayat. Wa imma masing-masing beristihad dengan istihadnya maka masing-masing di atas keyakinannya dan itu benar. Dan ini barakallahu fikum yang Allah sebut dalam Al-Quran. in طَائِفَتَانِ minal mu'minina qatatalu Perhatikan ayat ini. Dalam surat Al-Hujurat. in طَائِفَتَانِ minal mu'minina qatatalu Kalau ada dua kelompok mukminin berperang, maka damaikan keduanya. Berarti mungkin dong. Dua mukminin berperang. Mungkin. Kesalahpahaman. Kekeliruan dalam keadaan mereka berisihat dikira ini yang hak maka mereka perjuangkan wa innamal a'malu niat sedangkan amal itu tergantung niatnya dia memperjuangkan ayat yang ini dan ini memperjuangkan ayat yang itu dan terjadilah perselisihan kata Allah wa in ta'ifatani minal mu'minin kalau dua golongan mukminin berperang ini dalil bahwa mungkin saja terjadi dua kelompok mukminin kemudian bertikai sampai berperang karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Tidak mungkin menyatakan kalau dua kelompok mumin berperang. Kalau tidak mungkin terjadi. Karena ada beberapa orang yang berpikir dengan prinsip yang salah. Kalau dua golongan berperang, ima dua-duanya kafir atau salah satunya kafir. Enggak mungkin dua mukmin berperang. Ini kebodohan. Ini kebodohan. Kaidahmu keliru. Dibantah oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Eh, Kalau ada dua golongan dari kalangan mu'minin berperang, maka damaikan keduanya. Kemudian dilanjutkan. Fa in bagat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau yang satu menyalahi penguasa yang sah, maka hendaklah kamu dukung penguasa untuk memerangi mereka agar tidak terjadi kekacauan. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka para sahabat ma'durun mendapatkan udur karena masing-masingnya beristihad dengan ayat dengan dalil-dalil. Baik, lagi pula siapa bilang bahwa dalam fitnah siffin dalam fitnah jamal itu seluruh para sahabat ikut berperan? Siapa yang bilang? Tidak seluruh para sahabat terlibat. Bahkan justru yang terlibat dengan yang tidak terlibat lebih banyak yang tidak terlibat. Syekh Rabi hafizahullah wa memberikan faedah penting pada kita dalam kitab kita ini. Perhatikan ucapan beliau. Qala was-sahaba 'inda hudusil fitnah hadhihi al-fitnah inqasamu ila thalathati aqsam. Sedangkan para sahabat dalam fitnah tersebut bukan terbagi menjadi dua, terbagi menjadi tiga golongan, salah satu aksam. Kesmun satu golongan karena ma'aliyin satu golongan bersama Ali bin Abi Thalib mendukung Ali bin Abi Thalib menganggap dengan dalil-dalil dengan istihad bahwa Ali di atas kebenaran wa kesmun kana ma'a Muawiyah dan satu golongan para sahabat bersama Muawiyah mereka merasa yakin dengan istihadnya dengan dalilnya kalau Muawiyah di atas kebenaran. Wa qismun thalith dan ada kelompok yang ketiga. Wahumul aksar wal aksar wal aksar diulang tiga kali. Golongan ketiga inilah yang terbanyak, yang terbanyak, yang terbanyak. Bagaimana golongan ketiga? Hum baqiyatu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ala ra'sihim mereka adalah selain yang ikut bersama Ali dan selain yang ikut bersama Muawiyah. Dan mereka ini memiliki tokoh-tokohnya, tokoh besarnya, di antaranya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Tidak ikut sana, tidak ikut sini. Wa Usama ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu. Masih ingat apa sebabnya beliau selamat dari fitnah? Ketika pernah dalam perang mau membunuh orang kafir, orang kafir itu mengucapkan la ilaha illallah dia yakin kalau orang ini melindungi diri dari pedang. Ah kamu, main-main. Ditebas. Setelah sampai beritanya kepada Rasulullah, Rasulullah marah besar. Sangat marahnya. tahu Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. tahu Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Diulang-ulang oleh Nabi. Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Sampai beliau, Usama ibn Zaid berkata, sungguh demi Allah, seakan-akan aku ingin aku masuk Islam itu setelah kejadian ini. Sehingga aku tidak mengalami kejadian ini. Sampai begitu. Saking sedihnya, merasa sangat salahnya. Ternyata marahnya Rasulullah menjadi barakah. Di masa fitnah, Usama ibn Zaid termasuk yang selamat. Diajak oleh pihak sana, ditolak. Diajak oleh pihak sini, ditolak. Dan dia berkata, sungguh masih terngiang di telingaku. Ucapan Rasulullah SAW, Aqataltahu ba'da maqala la ilaha illallah. Masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah. Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Masih terngiang di telingaku. Aku tidak akan mengulanginya. Dan aku tidak akan mengulangi membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Abada. Dia pergi. Tidak ikut sana, tidak ikut sini. Taib. Demikian pula Sa'ad ibn Abi Waqqas. Demikian pula seorang yang namanya sudah Muhammad sebelum masuk Islam. Muhammad ibn Maslamah. Radiyallahu taala anhu. Beliau juga selamat. Mengapa? Karena beliau mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW. Kalau engkau melihat dua kelompok kaum mukminin berperang, maka patahkan pedangmu, ambil pedang kayu dan pergilah ke gunung-gunung. Maka ketika beliau kejadian tersebut beliau patahkan pedangnya dan beliau ambil pedang kayu dia menjauh. Ditanya, "Apa yang kamu lakukan?" Ini pesan Rasulullah SAW kepada aku. Begitu mereka mendengar pesan Rasulullah SAW kepada Muhammad ibn Maslama, maka yang lain ikut bersama Maslama. Menghindar dari pertikaian, menghindar dari peperangan antar mukminin. Kata Syekh Rabi Hafizahullah, "Wahum akthar wa akthar wa akthar." Dan ini merubah image kita. Para sahabat ribut bertikai. Barakallahu fikum. Yang bertikai itu tidak lebih dari 30 orang sahabat saja. Sedangkan jumlahnya para sahabat. Yang ketika Bayatul Ridwan saja itu sudah 1500. Apalagi setelah Fathu berapa? 12.000 orang. Mengapa kamu mencerca para sahabat, menghinakan mereka, ribut begini, begini, begini, padahal yang berbuat atau yang terjadi, yang terlibat hanya sedikit, lebih banyak yang tidak terlibat. Dan yang terlibat pun orang-orang mulia, orang-orang hebat, dan mereka memiliki istihad, memiliki dalil pada masing-masingnya. Memiliki hujah. Haulai tawaqqafu anid dukhul fil fitnah. Golongan ketiga ini golongan yang terbanyak dari para sahabat tidak ikut dalam fitnah. Lo bukankah banyak jumlahnya bukan cuma 30. Ikhwani fiddin azakumullah. Saat itu banyak orang-orang yang bukan sahabat. Yang masuk Islam dalam keadaan tidak bertemu dengan Rasulullah. Ada orang-orang yang merupakan khawarij di tengah-tengah mereka. Ada di antara mereka pengikut Abdullah bin Sabah. Walaupun mereka berbaris di sana atau di sini, di belakang Muawiyah atau di belakang Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka tidak sama dengan Muawiyah radhiyallahu anhu dan tidak sama dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan diriwayatkan Ali bin Abi Thalib belum memerintahkan untuk menyerang. Mereka Khawarij yang menyerang duluan. Karena dikira dari pihak Ali maka kemudian mereka mengira bahwa ini adalah sudah mulai pertempuran, terjadilah apa yang terjadi. Maka barakallahu wikum, jangan kamu nilai dari jauh. Dari 1600 atau lebih. Kamu nilai 1600 tahun. Oh itu begini, itu begini. Siapa kamu? Jauh sekali jaraknya. Kamu tidak mendengar dentingan pedang-pedang mereka, tidak ketahu, tidak mengetahui kejadiannya, bagaimana sebabnya, apa yang memicu. Kalian tidak tahu dan kita tidak tahu. Maka kata Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, alhamdulillah tangan-tangan kita bersih dari darah fitnah sifin. Tangan-tangan kita bersih dari darah fitnah-fitnah tersebut. Maka jangan kita kotori mulut kita dengan fitnah-fitnah. Alhamdulillah tangan kita bersih. Kita nggak ikut berlumuran darah, nggak ikut fitnah. Kenapa kemudian kalian masukkan mulut kalian? Ini yang benar, ini yang salah, ini yang kurang ajar, ini yang durhaka, ini yang begini dan begitu. Jangan, jangan, jangan. Radiyallahu anhum ajma'in. Itu namanya fitnah dan itu ujian buat mereka dan ujian buat kita. Bagaimana kita menyikapi orang-orang mukmin yang merupakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasawabu ma'ahum. Kata Syekh Rabi' yang benar ada atau kebenaran pada mereka, pada pihak yang ketiga ini. Fa inna haula'i ma kanu yarawna al-qital. Mereka tidak berpendapat untuk berperang. Walladzina dakhalu fil fitnah aw fil qital ma'jurun. Demikian pula yang masuk dalam fitnah mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya yang benar dapat satu eh, dapat dua pahala, yang salah istihadnya mendapatkan satu pahala. Kulun ala hasbi istihadi Masing-masingnya sesuai dengan istihadnya. Qismun lahu ajrul musib wal qismul akhar lahu ajrul mukhti. Satu golongan mendapatkan pahala orang yang beristihad dengan benar, satu lagi mendapatkan pahala orang yang beristihad ketika salah. Yaitu dapat satu. Maka kita tidak membicarakan fitnah ini untuk menjelekan para sahabat atau menjatuhkan para sahabat. La fulanun wa fulan iqtatalu kada Jangan berkata si fulan berperang dengan si alan begini dan begitu. Jangan. Bal naqulu bahkan kita katakan alladzina ishtaraku fil qital ma yazidu anis 30. Yang terlibat dalam perang tersebut tidak lebih dari 30 orang saja. Sedangkan para sahabat jumlahnya eh, dua belas ribu lebih. Ya. Wal baqiyah kulluhum fi sairil buldan. Sedangkan yang tersisa dari para sahabat ada yang di Yaman, ada yang di Syam, ada yang di Irak, ada yang di Mesir, ada yang di seluruh penjuru dunia dalam keadaan mereka tidak tahu menahu. Kenapa kita cerca para sahabat secara umum? Hanya dengan fitnah yang terlibat di dalamnya hanya 30 orang. Wasair as-sahabah wal baqiyah fi sairil buldan. Sedangkan sisanya di seluruh penjuru negeri-negeri. Madakhulu fi hadhil fitnah. Mereka tidak masuk fitnah. Hatta Walid ibn Uqbah, bahkan Walid ibn Uqbah yang katanya dibicarakan begini dan begitu, yang katanya mendukung pihak ini dan pihak itu. Ternyata ketika perang beliau sendiri menjauh. Walid ibn Uqbah. Diingat namanya. Karena biasanya mereka akan selalu mengangkat sahabat yang satu ini. Karena punya cerita tersendiri tentang beliau. Ternyata beliau pun ketika melihat peperangan antara para sahabat. Dia menjauh i'tazalaha wa dhahaba ila aqsa baladin dia pergi ke ujung negeri tab'ud anil qital yang menjauh dari perang <coughs> fanahnu nataraham maka hendaklah kita mendoakan rahmat untuk mereka rahimahumullah wa ghafarallahu lahum wa radiyallahu anhum ajma'in wa nadhubbu an a'radihim Hendaklah kita menghormati mereka dan menjaga kehormatan mereka. Wa nufdihim bi amwalina wa anfusina wa abnaina. Dan kita bela mereka dengan semua pengorbanan kita. Dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan anak-anak kita. Nas'alullah an yahsyurana fi zumratihim. Semoga Allah gabungkan kita dengan mereka Wa an yaj'alana min atba'ihim. Semoga Allah jadikan kita pengikut mereka yang meniti jejak mereka, menjalani jalan mereka, mengikuti manhaj mereka. Radiyallahu taala anhum ajma'in. Amin wa sallallahu ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته